بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم silakan hafalan kemudian setelah musannif menyebutkan satu persatu contoh dari adawat yang menjazibkan dua fi'il sekaligus kemudian juga mendatangkan contoh-contohnya maka beliau mengatakan wahadil adawatul ihda asyrata kulluha asma' kulluhu asma'un illa in wa izma fa innahuma harfani wa yusamma al-awwalu syartan wa yusamma al-thani jawaban dan perangkat-perangkat yang berjumlah 11 ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus seluruhnya adalah isim-isim kecuali in dan izma keduanya adalah huruf ya. Fi'il yang pertama yang dijazumkan oleh perangkat-perangkat ini yang 12 disebut dengan syarta, fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarat, jawaban dari asyarat. Di sini dikecualikan oleh Musonif ya dari keisiman yaitu dua in dan izma. Yang pertama in itu disepakati bahwasanya in bukan isim tapi huruf. apa yang kedua idma itu ada perselisihan di antara ahli nahu apakah dia isim atau fi'il dan yang lebih rajih dia adalah sebagai huruf. Ya. Adapun selainnya maka isim. Ya. Yang roji semuanya adalah isim. Meskipun ada yang diperselisihkan seperti mahma, sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan isim yang lebih roji itu adalah isim. Dan semua adawat yang merupakan isim itu mesti memiliki mahal. Adapun yang dia merupakan huruf tidak ada mahal, ya kan dalam i'rab. Adapun yang dia merupakan isim dari adawatu al-jazimah, adawatu al-jazm itu memiliki mahal dalam Arab. Kadang nasab, ya kadang rofa, nasab sebagai maful muqaddam, kadang rofa sebagai mubtada. Ya. Atau dia marfu sebagai mubtada ya marfu'nya dengan ibtida. Hmm. Adapun kalau dia dari isim-isim zaman itu merupakan atau dari isim-isim syarat itu merupakan isim zaman apa saja ya dari isim syarat yang dia merupakan isim zaman mengandungi makna zaman aina mata ataupun makan seperti apa haitsu iya aina juga ya dan yang lainnya maka kalau isimnya isim zaman atau isim makan mengandung terangan waktu atau tempat maka dia pada mahalnya nasob sebagai borf. kalau isimnya isim zaman berarti zarfiyah zamaniyah kalau borfnya borf makan berarti arzorfia al makaniyah coba dari pertama apa saja yang merupakan zorf Hah? Apa yang merupakan borof diurut dari awal? Hah? Kalau ayah umum, ya, bisa masuk sana sini. Ayana, ya, sudah kita lewatkan penjelasannya. Ayana di sini isim zaman atau makan? Ayana maknanya mata. Berarti apa isim? Zaman. Berarti dia pada mahalnya nasab. Aina isim apa? Zaman atau makan? Di mana? Makan berarti kan? Aina Muhammadun. Berarti dia mabni al fat fi mahalnya nasbin ala barfiyah al makaniyah. Kemudian juga anna maknanya aina, anna itu anna maknanya aina. Berarti apa dia? Isim zaman atau makan? Makan. nasab juga atau apa namanya? Nasob. Ya. Kemudian haitsuma. Apa ini? Zaman atau makan? Zaman. Sebagian membolehkan untuk dibawa kepada isim makan. Eh, kepada isim zaman. Jadi hai itu untuk isim makan itu. Sebagian membolehkan untuk dibawa kepada isim zaman seperti al-akhfash dan nasobnya dorof dorof tadi adalah oleh fiil yang setelahnya oleh fiil syaratnya ya dinasobkan oleh fiil-fiil syaratnya ya. dinasobkan oleh fiil-fiil syaratnya ataupun amilnya adalah fiil-fiil syaratnya Mm-hmm. <clears throat> Adapun selain isim-isim syarat yang selain dhorf zaman ataupun makan maka dia terkadang pada mahalnya rofa sebagai mubtada marfuknya dengan ibtida kemudian seperti man yakum akum misalkan man yakum akum ma'ah siapa yang berdiri berdiri maka saya akan berdiri bersamanya di sini kan man bukan isim apa zaman bukan isim makan dia dirofakkan ataupun pada mahalnya rofa sebagai mubtada marfu bil ibtida. khabarnya mana? khabarnya adalah fi'il syarat saja. Yakum itu khabarnya Ya. Itu menurut yang sahih. Ya. Man ini kaitan juga nasob dia. Ya. Sebagai maful misalkan. Ya. mannya drib abrib. Siapa yang dia pukul maka saya juga akan memukulnya. Ya, maful mukodam dari adrib. Ini akhiri. Kalau man bisa marfu atau pada mahanya rafa sebagai mubtada khabarnya adalah fil syarat setelahnya bisa juga mansub kalau fil yang setelahnya mutaaddi ya. seperti man ra'aitahu man ra'aitahu au akhahu fakrimhu man ra'aitahu au akhahu fakrimhu dia mansub dengan fiil yang mahdzuf yang ditafsirkan oleh istilahnya oleh itu ro'a. Ya. Seperti pada bab istighol yang sudah lewat ya. Bisa juga rofa kalau dalam contoh ini. Kemudian jazm dengan haitsu dan id itu harus ya disertakan bersamanya ma haitsu ma izma kalau tidak ada bersama haitsu dan iz ma maka tidak menjazmkan dia Adapun selain haitsu dan iz maka dia bisa menasobkan. Iya, meskipun tidak ada maknya. Ya, sebagian ada yang tidak ada maknya seperti man kan. Sebagian yang lain ada yang dia tetap beramal meskipun maknya dibuang. Seperti aina, aina mak bisa. Ada yang lain yang dia tidak sama sekali digandeng oleh mak. Seperti man, mahma, mahma satu kata. Ma, anna. Ya. Kalau yang dia bisa beramal meskipun tanpa mak, contohnya aina, Iya Ayan, dan kalau dia disertai dengan ma pun dia tetap beramal. Jadi ada macam-macam yang berbeda. Ada yang dia beramal dengan syarat ada maknya, ada yang tidak bersyaratkan ada maknya beramal, ada tidak ada maknya juga beramal, ada yang sama sekali tidak diikuti oleh mak. Iya. Kemudian disebutkan oleh Muswanif di sini fiil yang pertama dari dua fiil yang dijazmkan oleh adawat ini disebut dengan fil syarat, dengan syarat. Ya. Kenapa disebut fiil yang pertama yang dijazmkan oleh adawat ini disebut dengan syarat? Ya. Karena hukum itu digantungkan padanya. Lita'liqil hukmi alaih. Karena hukum digantungkan padanya. Intakum akum. Intakum akum. Kalau kamu berdiri, saya berdiri. Berdirinya saya digantungkan dengan berdirinya kamu. gitu digantungkan kepada berdirinya kamu. Kalau kamu berdiri, saya berdiri. Intakum akum. Ya, mata takum akum. Di sini digandengkan atau digantungkan hukum berdiri dari saya kepada berdirinya kamu. Intakum akum. Dan juga disebut dengan syarat karena dia merupakan tanda tanda adanya fiil yang kedua. Karena syarat di antara maknanya adalah alamah. Seperti asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat alamatus sa'ah. Ya. Karena adanya fiil yang pertama ini menunjukkan adanya fiil yang kedua yang sebagai jawabannya gitu. Dan yang namanya syarat harus berupa jumlah fi'liyah khobariyah. Itu. Jadi ada syaratnya. Tidak semua fiil bisa dijadikan sebagai syarat bagi adawat ini. Jadi yang bisa dijadikan sebagai fiil syarat adalah jumlah fi'liyah, khabariyah. Dan fi'ilnya mutasarrif. Ah, fi'ilnya boleh mutasarrif, boleh pula tidak mutasarrif. Dan tidak diiringi oleh kod, Nggak boleh. Tidak boleh fiilnya diiringi atau didahului oleh qad ataupun sin ataupun saufa ataupun penafian kecuali penafian dengan la dan lam boleh. Hmm. Man lam, sorry. Man lam. Yajtahid. Apa? Jawabannya. Yandam. Man lam yajtahid, yandam. Bisa meskipun di situ ijtahid jazamnya oleh lam secara lafaz tapi secara mahal oleh man sudah kita lewatkan ini dan fiilnya fiil mudhari itu pada asalnya boleh pula fiil yang dijadikan sebagai syarat fiil madhi tapi maknanya mustakbal maknanya mustakbal yang akan datang bukan yang telah lampau Kemudian juga nggak boleh fiilnya fiil yang jamid seperti asa dan laisa itu jamid. Ya. Nah itu beberapa persyaratan dari fiil syarat yaitu agar berupa jumlah fi'liyah fi'il mudhari ataupun fi'il madhi yang bermakna istiqbal yang akan datang. Ya. Kemudian juga fi'ilnya kalau fi'il Ma'udi tidak boleh ataupun film mudhari juga tidak boleh didahului qad. Kemudian kalau film mudhari tidak boleh dikasih atau didahului sin ataupun saufa dan tidak boleh dinafikan kecuali oleh la dan lam. Kemudian yang kedua, wa yusamma dan fi'il yang kedua yang dijasumkan oleh adawat ini disebut dengan jawaban. Jawabannya. karena dia dihasilkan oleh yang pertama. Intakum akum, kalau kau berdiri, saya berdiri. Berdirinya saya dihasil, dihasilkan atau disebabkan karena berdirinya kamu. Iya. Dan juga disebut dengan jazaan. Karena diserupakan dengan balasan amalan. Intakum akum, kalau kamu berdiri, saya juga berdiri. Diserupakan dengan balasan. Seolah-olah eh, balasannya kalau berdiri, saya juga berdiri. gitu. Karena dia fi'il ini datang setelah syarat gitu. Sebagaimana yang namanya balasan datang setelah syarat. Hmm. Kalau yang jelas-jelas balasan sih seperti contohnya apa? Hah? amal su'an yujizabihin balasannya. Tapi terkadang pada contoh yang lain intakum akum. Ini kan seperti bukan balasan ya. Kalau kamu berdiri, saya berdiri. Tapi diserupakan dengan balasan gitu. Nah itu. Kemudian disebutkan di sini Wa idza lam yasluh al-jawab an yuj'al syarta wajaba iqtiranuhu bil fa. Nahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila jawabannya tidak cocok ya. Wa idza lam yuslih ya, idza idza lam yasluh an yujal syaratan wajib iqtiranu bil fa. Apabila jawabannya tidak cocok ya. dijadikan sebagai syarat maka wajib untuk jawabannya bergandengan dengan fa. Contoh wa iyan saska bi khairin ala kulli syai'in qadir. Apabila jawabannya tidak di tidak tepat, tidak cocok dijadikan atau dipasangkan dengan syarat, maka wajib untuk jawabannya digandengi dengan fa. <clears throat> Seperti kalau jawabannya berupa jumlah ismiyah. Seperti dalam contoh ayat ini, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kan tidak pas tuh karena kaidahnya hukum asalnya yang namanya jawab syarat juga berupa fi'il mudhari. Tapi di sini berupa apa? jumlah ismiyah, maka tidak pas sehingga di serasikan dengan fa. Ya, fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa tujuannya ditambahkan fa agar dihasilkan keterkaitan antara jawaban dengan syaratnya. Soalnya dibuang fa-nya, ini kurang nyambung. Seperti kalau kita bikin kalimat di luar ini, Iyan saska Allahu bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Kan enggak terkait, enggak ada enggak terkait sepertinya. Iya. Iyan saska Allahu bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir enggak enggak nyambung. Pakai sifat maka nyambung. Ya, karena ketika jawabannya itu bukan film mudhari hilang keterkaitan sehingga untuk mengaitnya ditambahkan fa di situ. Ya, karena pada fa ada makna sababiyah. Ya. Dan fa sababiyah cocok untuk menunjukkan jaza balasan. Ya, karena fa juga di antara maknanya kan ta'qib. Yaitu bahwasanya yang kedua langsung datang setelah yang pertama. Tidak ada fasal. Ya. Contoh yang lain, iyasriq. Faqad sadaqa akhullah. Kalau Yusuf mencuri maka sungguh saudaranya telah mencuri ya katanya ini tuduhan. Di sini jawabannya qad saraqa akhullah. Ada kodnya jumlah fi'liyah tapi dia kod, maka tidak pas untuk dijadikan jawaban bagi yasriq maka untuk mengaitnya ditambahkan fa faqad saraqa akhullah agar terkait antara jawab syarat dengan fi'il syaratnya Kemudian kita Arab wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. In harfu syartin Jazim. Yamsas fi syarat wa fa'iluhu mustatir atau fi syarat madzum. Bi in wa alamat jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Wal kaf maf'ulun bih. Bi khair jar majrur muta'alliq bi yamsas. Bi khair muta'alliq bi yamsas. Kemudian fa fa huwa ala kulli syai'in qadir fa rabithah li jawab syarat. fa fungsinya mengikat ya jawab syarat dengan syaratnya fahuwa huwa bamir munfasil fi mahal rafin mubtada ala kulli jar majrur muta'alliq bi qadir jadi ala kulli itu muta'alliqnya qadir ya. kemudian syai mudhafun ilaih ya. kulli ala kulli kulli mudhaf kemudian syai'in mudhafun ilaih Qadir khabar mubtada. Khabar dari mubtada. Khabar dari apa? Mubtada yang mana? Huwa. Ya. Khabarnya huwa adalah qadir. Adapun ala kulli syai itu hanya muta'alliq saja dengan qadir. Ya. Kemudian setelah itu antum katakan jumlah mubtada wal khabar, jumlatul mubtada wal khabar itu jumlah huwa ala kulli syai'in qadir Fi mahali jazmin, jawab syarat. I'rabnya mahalli, pada mahalnya jazm jawab syarat. Jadi i'rabnya mahalli. Sama dengan contoh yang tadi juga iyasrik faqad saraqa khullah. Coba di i'rab. Ya iyasrik faqad saraqa khullah. In harfu syarat jazim. Tazimu fi'laini. al awal fi'lu syarat wa tsani jawabuh. Yasriq fi'lun mudhari' majzumun bi in atau bi ada adawatul jazm bi adatul jazm wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa fa rabithah li jawab syarat qad harfu tahqiq saraqa filun madin mabdi al fat la mahalla lahu min al i'rab akhun fa'il marfu alamat rafi ad-dhamma dhahir ala akhirih lahu jar majrur ya muta'alliq bi al-fi'l ya, jumlah fi'liyah dari saraqa akhullah fi mahalli apa? Jazmin jawabu jawabu syarat seperti itu ya. I'rabnya mahalli. <clears throat> Kemudian contoh yang berikutnya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di sini jawab syaratnya fil amr. Ya, ittabi'un sehingga enggak pas untuk dijadikan sebagai jawab syarat dari in sehingga dikaitkan antara jawab syarat dengan fi'il syaratnya dengan fa. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini contoh jawab syarat yang berupa apa? Fi'il talabi yaitu fi'il amr. I'rabnya in harfu syartin jazim tajzimu fi'laini al-awwal fi'il syarat wasani jawabuh. Kana fi'lun madin. Ya fi mahali jazmin. Ya, i'rabnya mahali kalau fi'ilnya atau fi'il syaratnya fi'il madhi. Ya. Jadi kana itu adalah fi'il madhi mabni ala madza? Ala asukun liti solehi bi dhamiri wa fi mutaharrik fi mahali jazmin fi'il syarat gitu. Dan kana di sini adalah naqisah, kana naqisah. Berarti taknya sebagai apa? Mamir mutasil fi mahali rafin ismuha, ism kana. Mim alamatul jama' mim hanya tanda jama' saja. Tuhibbun fi'lun mudhari' marfu' litajarudihi minan nasib wal jazm alamatul rafi thubutun nun. Yanahu ya minal amthil al-khamsah. Ya, wal wawu Famil mutasil mabni ala sukun fi mahdi fa'il. Lafzul jalal Allah tuhibbun Allah mansub ala ta'zim dikatakan. Ya. Mafulun bih. wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli nasbin khabar kana ah jumlah fi'il fa'il dan maf'ulnya Itu apa tuhibbuna Allah pada mahalnya nasab sebagai khabar kana jadi khabar kananya jumlah tuhibbuna Allah ya fattabi'uni fa'nya rabitah li jawab syarat kemudian ittabi'u fi'lu amrin mabni ala hadzin nun Dimana? Lianahu minal? Lianahu minal antila al khamsah wa wawul jamaah bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il ya bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali folun, mafulun mafulun bih setelah itu antum bagaimana jumlah fi'liyah fi mahali fi mahali jazmin jawabu jawabu syarat ya seperti itu ya cara mengi'rabnya hmm. ada yang mau disampaikan Masih ada contoh yang lain. Ya. Ini baru beberapa contoh, masih ada contoh yang lain. Dan juga robitnya nggak mesti dengan fa. Di sana ada yang lain. Iza al-fujaiyah. Ya. Cukup sampai sini. Wallahu taala ala awalam subhanahu wa bihamdik. Syukur la ilaha illa